بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله أعزكم الله Alhamdulillah ya kita ataupun saya sangat bersyukur sekali naam pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini Allah mudahkan bagi Ana dan beberapa ikhwah untuk bisa hadir kembali di masjid yang penuh keberkahan ini, Masjid Al-Marjan di Kota Bengkulu untuk bisa berjumpa dengan antum semua. Nah, dan tentunya juga dalam rangka untuk melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad waraddu ala ahli syirki wal ilhad. Nah, bimbingan untuk meraih ideologi, nah, prinsip yang benar di dalam agama ini, serta bantahan terhadap para pelaku kesyirikan dan ilhad dan penyimpangan. Nah, dan tentunya kenapa anak katakan anak sama syukur Nah, karena beberapa waktu yang lalu, sebagaimana kita ketahui, kajian kita ya sempat tertunda ya, dikarenakan adanya beberapa kesibukan, kegiatan, naam, undangan keluar kota, sehingga baru sore hari ini akhirnya kita bisa memulainya kembali. Nah, ya, alhamdulillah atas hal itu semua. Nah, tapi alhamdulillah. Nah, kita pun tidak. Nah, ya tentunya juga sangat syukur beberapa aktivitas yang juga sangat penting bisa tercapai meskipun ya untuk kegiatan kita mengkaji kitab ini baru bisa kita mulai sekarang ini. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk sama-sama mengkajinya dengan baik ya, melanjutkan pembahasan yang sebelumnya sempat kita bahas. Nah, hibatifillah, a'azakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan tamhid. Nah, ya. Mukadimah, kedima terkait Nah, secara garis besar gambaran kandungan isi kitab ini. Nah, mukadima terkait latar belakang penulisan dari penulis, harapan dan tujuan, saran, naam itu telah kita lewati juga sebelumnya dan yang terakhir kita selesai dari penjelasan mu'alif terkait tamhidnya dan juga Allah alam kayaknya juga selesai Naam, penjelasan mu'alib terkait Naam, penjelasan al-aslul awal. Naam, al-imanu billahi azza wajal. Sudah ya? Kayaknya? Naam? Atau kita baca ya? Kita baca lagi. Naam. kalau mualif, hafizullahullah, berkata mualif, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau Semoga Allah SWT menjaga, lindungi kita semua. Nah, ini mu'alib yaitu Syekh salih Al-Fauzan. Nah, al-aslul awal al-imanu billahi azza wa jal. Nah, ini pokok prinsip yang pertama. Perkara yang paling asasi. Fundamental. Yang pertama yaitu al-imanu billahi azza wa jal. Keimanan terhadap Allah azza wa jal. Wahuwa asasul akidati wa asliha. Ini asas pokok pondasi perkara yang paling prinsipil, asasi, perkara yang fundamental, naam terkait akidah. Nah, bahwa yakni al-i'tiqadul jazimu bi anna Allah rabba bi anna Allah rabbu kulli syai'in wa maliki. Nah, itu yaitu adalah keyakinan yang jazim. Keyakinan yang kokoh, yang kuat, yang pasti. Nah, muncul dari seorang muslim, seorang mukmin mengenai apa? Bi Allah Rabb kulli syai'in wa maliki. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, mengatur segala sesuatu yang ada serta pemiliknya. Wa anahu al-khaliq wahda Dialah satu-satunya pencipta. Al-mudabbiru li kauni kulli. Yang mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Nah, wa anahu alladhi yastahiqul ibadatu wahda la syarikalah dan Allah tentunya. Dialah pula yang berhak untuk dibadai. Dialah semata yang berhak untuk dibadai lah syarikat. Tidak ada sekutu baginya. Nah, tidak ada tandingannya. Tidak ada yang lain berhak untuk dibadai selain beliau, selain Allah Subhanahu wa taala. Wa anakula ma'budin siwahu fahuwa batilun wa ibadatuhu batilah. Dan segala sesuatu al-ma'bud, segala sesuatu yang disembah, dibadai selainnya, nah, siapapun dia, yang disembah selainnya. Entah itu malaikat dari kalangan makhluk yang utama. Ini makhluk ya, selain Allah. Ataupun para nabi. Nah, para malaikat disembah. Para nabi. Ada juga yang menyembah. Nah, ya, bisa disembah. Oleh sebagian, bagian kaum, umat. Nah, ataupun siapapun juga ya. Nah, baik itu dari kalangan makhluk yang taat ataupun yang naudzubillah bilang tadi yang tidak taat sama sekali. Ataupun benda mati. Nah, intinya segala sesuatu yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala batilun. Batil peribadatannya ya. Nah, wa ibadatuhu batilah. Nah, dan peribadatannya tentunya batil tertolak. Qala ta'ala, "Dzalika bi Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil." وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق ini dalil terkait masuk dalil terkait la ilaha illallah nah padanya terkandung padanya al-isbat penafi Zalika bi anna Allah huwal haqq. Zalika. Yang demikian itu kan Allah lah sesembahan. Nah, yang berhak, yang layak, yang pantas untuk dibadai. Wa nama yad'una min duni wal batil. Segala sesuatu yang diibadati selainnya Allah. Ibadatan yang batil. Wa Allah wal aliyul Allah adalah zat yang maha ali, maha tinggi lagi maha besar, maha agung. Wa anhu subhanahu muttasifun bi sifatil kamal wa nu'utin jalal. Nah, Allah SWT kalau bersifat ini juga alasan. Kenapa Allah biadai? Nah, ini alasannya. Wa subhanahu bisa bisifatil kamal wa nu'util jalal. Allah Subhanahu wa taala zat yang hanya Allah yang memiliki sifatul kamal, sifat kesempurnaan. Wa nu'utun jalal, sifat keagungan. Nah. Wa nazun an kulli nafsin wa'ib. Tersuci dari segala kekurangan dan kelemahan. Nah, la nafsa fiha minal wujud. Tidak ada satu pun kekurangan down pada sisinya. Tidak seperti makhluk. Makhluk terkadang memiliki sifat kesempurnaan, sifat kemuliaan, berilmu. Tapi padanya ada kekurangan. Terkadang disertai dengan kealpaan, lupa. Dijauhi dengan jahil, kebodohan. Tidak seperti, tidak pada sifat Allah. lama budun bil jahil. Oleh terinubi, bil isyan. Bil isyan. Tidak di didahului dengan al jahl tidak pula disertai dengan diiring dengan lisan kealpaan. Nah, dan sifat-sifat yang lainnya. Karena itu kata ulama, la naqsafiha wajin min al-wujuh. Tidak ada satupun kekurang padanya dari segala sisi yang ada. Nah, ini alasan juga kenapa Allah si diibadahi. nah Allah lah satu-satunya zat yang memiliki sifat kesempurnaan. وهذا التوحيد بأنواع ثلاثة توحيد الربوبية والتوحيد الألوهية والتوحيد الأسماء والصفات nah dari penjelasan mu'alib yang disebutkan ini inilah tauhid as-salat tiga macam jenis tauhid yaitu tauhid rububiyah tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma wa sifat nah, nah setelah ini akan ada penjelasan secara rinci terkait macam-macam tauhid tadi. Nah, baiklah kita masuk ke pembahasan tauhid yang pertama. Awalan tauhid rububiyah, tauhid rububiyah. Nah, Nah, fa'amma tauhid rububiyyah, fa'amma tauhid rububiyyati fa innahu al-iqraru bi anna Allah wahdahu wal khaliqu lil alam wa huwa al muhyi al-mumit wa huwa Adapun yang maksud dan tauhid ya adalah fa innahu al-iqraru bi anna Allah wahda wal khaliqu lil al. Yaitu nah, al-iqrar. Sikap seorang hamba mengikrarkan. Jadi ikrar itu itu diambil dari bahasa Arab al-iqrar. Dia mengikrarkan. Nah, beliau dia meyakini dengan seyakin-yakinnya. Dia ikrarkan keyakinan ini. Terkait apa? Bi Allah wahda wal khaliqu lil Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Allah lah semata. Al khaliqu lil alam. Sang pencipta alam semesta ini. Nah, ini sudah enggak ada enggak ada ya dari sisi akal sehat, siapapun tentunya tidak akan tentang ini. Nah, ya, akal yang sehat. Ima nanti akan ada penyelesaian. Nah, ima orang yang Nah, orang yang sebelumnya menentang. Pada hakikatnya di hatinya dia tidak akan mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq. Semisal Fir'aun. Disebutkan dalam ayat Al-Quran. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam menjelaskan kepada Fir'aun, Lakut alimta ma'anzala haula'i illa rabu samawati wal ard Masair. Sungguh-sungguh engkau mengetahui, wahai Fir'aun. Tidaklah ada yang bisa menurunkan hal itu, wahyu tadi. Illa rabu samawati wal ard Masair. Nah, kecuali Rabu samawati wal ard Masair, Rabb yang mencipta langit dan bumi, dan engkau sangat-sangat mengetahui basoir. Nah, mungkin juga ayat yang lain, wajahadu biha wastaiqanatha anfusum zulma wa uluwa. Nah, mereka Firaun dan bala jahadu juhud, mereka tentang. Nah, ya, ya keberadaan wahyu bukti akan kebenaran Nabi Musa alaihissalam apa? Wai wastaiqanatha tusuhum Dan keadaan jiwa-jiwa mereka sangat yakin itu al-haq. Itu kebenaran dari Allah. Zulman wa ulwa karena ini zalim dan sombong. Oleh karena itu, terkait ini, Allah khaliqul ala, sang pencipta alam semesta. Ini sebenarnya tidak ada yang mengingkari. Yang akal sehat. Nah, Syalib bertanya, babnya al-kabar. Anu Sombongan. Dalam hati, dalam keadaan hati mereka yakin. Tuhan-Tuhan mereka yang disembah itu makhluk. Iya. Siapa saja Tuhan yang disembah selain Allah. Itu makhluk. Hamba yang Allah ciptakan. Makhluk yang Allah ciptakan. Nah. Nah. Berbeda dengan Allah. Allah adalah Khalik, Sang Pencipta. Wahwal mudabbirul mudabbirul muhyi wal mumit. Dan Allah SWT adalah zat yang al-mudabbir, mengatur Allah SWT. Allah yang mengatur. Menghidupkan dan mematikan. Bahwa razaku dzul quwwatil Dan Allah Subhanahu wa taala adalah ar-razzaq. Nah. Yang memberikan rezeki zil quwwatil matin. Yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh, sangat besar. Nah. <clears throat> Kemudian kata beliau, wal ikraru bihadha naw' مركوز في الفطر مركوز في الفطر nah pengikrar pengikraran tauhid yang jenis ini adalah sesuatu yang markus pada hakikatnya markuzun fil fitr sesuatu yang sudah Allah tancapkan di dalam fitrah setiap muslim nah bagaimana dalam hadis? kullu mauludin yuladu ala fitrati setiap maulud, setiap hari yang terlahir di permukaan bumi. Yuladu alal fitrah. Mungkin terus. Mereka dilahirkan di atas fitrah. Sebutkan oleh Apa itu fitrah? Terkait mengenal roh. Siapa sang pencipta? Ini. Hukum asalnya yuladu alal fitrah. Abawahu awi majisani au yunasirani au au yumajisani. Kemudian kedua orang tuanya yang merusak fitrah tadi. Sehingga anak tadi menjadi seorang Yahudi, Nasoro, ataupun keyakinan Majusi. Hukum asalnya fitrah, Dia harus fitrah. Muslim, mengenal Allah. Nah, sebagai Rob sang pencipta. Nah, sebagaimana ikrar mereka di alam Rob. Nah, maka kata beliau, والإكرار بهذا النوع مركوز في الفطر لا يكاد ينازع فيه أحد من الأمم bahkan hampir-hampir tidak ada pun umat yang yunazi naza yang menentang kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat ke 87 wa in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah sekiranya kalian bertanya engkau bertanya kepada mereka perintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada bertanya kepada kaum musyrikin tadi sekiranya engkau wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada kaum musyrikin tadi tanya kepada mereka man khalaqahum siapa yang menciptakan mereka laikulunallah sungguh sungguh sungguh nah dalam kaidah bahasa Arab katanya kul didahului lam takkid nun takkid sakilah Nah, penekanan-penekanan yang menunjukkan pasti-pasti, pasti-pasti niscaya niscaya. Mereka mengatakan apa? Yang menciptakan adalah Allah. Nah, Wakala Ta'ala dan juga firman Allah SWT dalam surat Zukhruf ayat ke-9. Wala in sa'altahu tauman khalaqa samawati wal arda la yakulunna khalaqahunna al azizun ali. Dan sekiranya engkau bertanya kepada mereka, wahai Rasul, man khalaqas samawati wal Siapa Siapakah yang menciptakan langit dan bumi. Laikulunna khalaqahunna al-azizul alim. Sungguh-sungguh pasti mereka akan mengatakan khalaqahun yang menciptakannya adalah al-azizul al-azizul alim. Zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ya Allah. Ini nama sekaligus sifat Allah SWT. Dan juga firman Allah SWT dalam surah Al-Mu'minun ayat 86 dan 87. Kul samawati sab'i wa arshil arsyil azim. Saya kuluna lillah. Katakan kepada mereka, Pak Rasul, siapakah Rob pencipta langit dan bumi? Dan Rob pencipta al-arsh yang agung. Saya mereka akan mengatakan, lillah. Nah, oleh menciptakan itu semua milik Allah. fil Quran kasir. Ya, saya bawa apa? Ayat-ayat yang semisal ini yang menjelaskan tentang ikrarnya. Bahkan kaum musyrikin mengenai tauhid rububiyah, pengikrar maksudnya Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta, pengatur alam semesta ini kasir itu banyak. Banyak di dalam Al-Qur'an. Nah, Yadhkurullah anil musyrikin annahum ya'tarifuna lillahi bi rububiyyati wal infiradi bil khalqi wa rizqi wal ihya'i wal imatati. sebutkan tentang kaum musyrikin, annahum ya'tarifuna lillahi bi rububiyyati, mereka mengetahui Allah akan kerububiannya. Allah bersendirian dari sisi penciptaan, mengaruniakan mengaruniakan rezeki, menghidupkan mematikan. Itu banyak. Walam yungkir tauhid rububiyati wa ربا raba illa من المجموعة البشرية تظهر بإنكار bi مع اعترافهم به في باطن أنفسهم وقرارة wa لم qulubihim lam yunkiru tidak ada yang pada hakikatnya mengingkari tauhid rububiyah na'am wa yajhadu rabba dan menentang illa syawazu minal majmu'ati basyariyah melainkan syawaz jamak dari syad, orang-orang yang nyeleneh Iya, nyeleneh. Ya, sudah rusak fitrahnya. Nah, ya. Atau enam. Iya, secara zahir saja dia menentangnya. Syawazu minal majmu'ati basyariyah. Orang-orang nyeleneh dari kalangan manusia ini. Tadhaharu bi inkari Rabb, mereka menampakkan pengingkaran terhadap Rabb. Ma'atirafim bihi fi batini anfusihim wa qararati qulubihim. Dan keadaan hati mereka mengakui Iya. Dalam keadaan batin jiwa mereka mengakui faqararat qulubihim dan sesuatu yang tertanam yang ada di dasar hati mereka pun mengakui bahwasanya Allah SWT adalah sang pencipta. Sang pencipta. Wa inkaruhum lahu innama huwa bibabil mukabarah. Keingkaran mereka ini karena bab mukabar. Sombong. Iya. Naam ya, betul hak wa kuntum nas. Menolak kebenaran tadi. <clears throat> Iya. Menolak kebenaran enggak mau dia mengakui itu benar. Benar penyakit. Penyakit yang bahaya. Naam, al-i'rad anil haq. Naam, menentang kebenaran yang datang dan bahaya. bila ada ancamannya sangat besar. Terkena al-haq datang. Dia mengetahui itu al-haq. Pak, tapi tidak menyebutnya. Bahkan ancamannya apa? Nah, benar-benar Allah paling palingkan. Nah, seperti sebelumnya mereka tidak mengetahui doa alat tadi. Nah, benar benar akan Allah ikrat. Allah paringkan mereka sebagaimana di awal marah sebelumnya. Nah, Wa inkaruhum wa inkaruhum lahu inama huwa min babil mukabara. Kama dzakara mau Fir'aun anhu qala Bagaimana Allah SWT menjelaskan tentang Fir'aun? Allah SWT berfirman, Ma'alim tulakum min ilahin ghairi Ini ucapan Fir'aun. Nah, dia menampakkan. Wah, oh, tidak ada Tuhan selain yang aku. Na'ubil mdalik ya. Ma'alim tulakum, aku tidak mengetahui. bagi kalian, wai kaumku. Min ilahin ghairi ada sembahan lain seperti aku ini. Ya, akulah sesembahan kalian. Ini kata Firaun ya. Alhamdulillah. Ini katanya. Dia menyeru kaumnya, umat, ya pengikutnya. Cuman akhirnya di sisi yang lain sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Nabi Musa alaihissalam menentangnya, membantahnya dalam surat Al-Isra ayat 102. Nah, waqad khatabah Musa alaihissalam kauli. Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi Bukan Bukankah engkau mengetahui wahai Firaun, ma anzala haula'i? Tidak ada yang menurunkan hal tersebut illa rabbus samawati wal ardi masawir. Kecuali Rabb cipta langit dan bumi. Engkau mengetahui masawir. Benar-benar engkau mengetahuinya. Masawir. Wa qala ta'ala dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wajahadu dan mereka pun menentangnya wastaiqanatha anfusuhum zulma wa uluwa. Keadaan jiwa mereka benar-benar istaikon, benar-benar yakin. Mereka tentang karena zalim dan sombong. Ini gambarannya ya, terkait terkait <clears throat> ar Di sini masih membahas tentang orang-orang yang sombong. Walam wahum lam yastaniduna fi juhudihim ila hujjah. Orang-orang yang menentang tadi, ada kikatnya mereka tidak bersandar dengan hujah dalam penentangnya. Wa inna ma, wa inna ma dzalika mukabaratun minhum. Tidak lain hal tersebut karena sikap sombong dari mereka. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu dalam surat Al-Jasi ayat ke-24, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dar wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yadhunnun. Inhum illa yadhunnun. Allah Subhanahu ingatkan Wa qalu mahya ila hayatuna dunya namutu wa nahya. Mereka mengatakan mahya ila hayatuna dunya namutu wa nahya. Tidak lain kehidupan ini kecuali kehidupan kita di dunia. Kita mati, hidup dan mati udah selesai gitu aja. Wa may yuhlikuna ila Tidak ada yang bisa kita membinasakan kita kecuali waktu. Nah, wa malum bidzalika min ilm. Allah bantah. Dan mereka terkait ucapan mereka tadi, "Oh malum bidzalika min ilm." Berucap itu tidak di atas ilmu. Inhum illa yadunnun itu tidak lain sekedar dugaan-dugaan-dugaan mereka. Nah, ya, tidak ada ilmu. Nah, yang yang mana konsekuensi usaha mereka mereka tidak mengakui karena adanya hari kebangkitan. Tidak ada kehidupan ya kehidupan dunia ini aja. Orang ateis, orang kufar, orang yang bilang Dalam keadaan mereka tidak ada ilmu. Nah, ucapannya sekedar ucapan dan dugaan dugaan mereka. Nah, Hum lam yunkiru an ilmin dallahum ala inkari. Terkait ucapan mereka tadi, mereka tidak ada ilmu. Nah, dan pengingkarannya, wala sam'in, wala aklin, wala fitrah. Tidak dasari dalil, baik itu sama, wahyu, akal, atau fitrah. Wala makana hadzal kaun mimma ومجدري وما يجري فيه من الحوادث شاهدا على على وحدانية الله وربوبيته إذ مخلوق لابد له من خالق والحوادث لا بد لها من محدث كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون dan seterusnya. Nah, ولما كان هذا الكون وما يجري وما يجري فيه من الحوادث syahidan la wahdaniyatillahi wa rububiyyatihi dan terkala keberadaan alam semesta ini adanya alam semesta ini. Dan apa yang terjadi? Kejadian yang terjadi di alam semesta ini. Syahidan ala wahdaniyatillah Semuanya sebagai saksi bukti akan kesan Allah SWT. Dan kerububiannya. Izin makhluk labu lahu min khaliq. Karena makhluk ini pasti ada yang khalik. Sesuatu yang diciptakan pasti ada sang ciptanya. Nah, wal hawaditsu labudda lahu min muhdisin. Kejadian-kejadian ada yang ada. Tentu ada ya mengaturnya. Kama kuala ta'ala sebagaimana firman Allah SWT, Amfiku min goyri syaini am amhumul khaliqun." Surat Tur ayat 35 sampai 36. Apakah mereka menyangka Khuliku min goyri syaini amhumul khaliqun? Am khuliqu min ghairi syai'in min goyri syai'in amhumul khaliqun? Katakan kepada mereka, apakah mereka itu diciptakan dari sesuatu yang mereka itu tercipta dari tidak ada yang penciptaannya. Nah, ampuni di syai'in. Apakah mereka itu tercipta begitu saja? Tidak ada yang menciptakannya? Amhumul khalikun atau mereka sendiri yang menciptakan diri mereka? Am khalaqus samawati wal ardh? Apakah mereka lain yang menciptakan langit dan bumi? Am bala yukinu. Tentu mereka tidak yakin. Nah, ini Allah ngajak berpikir. Am khuliqu min ghairi syai'in amhumul khalikun? Apakah mereka itu tercipta tanpa adanya pencipta? Tanpa tidak tanpa adanya penciptanya? Alam semesta, jagat raya ini, langit dan bumi, matahari yang beredar yang menarik, bumi, bulan demikian, rotasinya luar biasa ya, makhluk Allah yang satu itu, itu baru satu. Belum gugusan bintang yang luar biasa luasnya. Ya, kata surya Nah, itu makhluk yang ada di langit. Lagi makhluk yang ada di dalam bumi, di laut. Luar biasa banyaknya. Ada makhluk yang hidup di dasar laut, hampir tidak ada cahaya. Itu yang laut. Belum ada juga makhluk yang sangat kecil. Hidup. Harus dilihat dengan mikroskop ya. Nah, makhluk yang besar tadi, ada. Ada yang bergerak planet, bintang. Harus dilihat dengan teleskop. Luar biasa makhluk ini. Luasnya bumi ini. Banyaknya makhluk. Yang di lautan. Ya, bahkan di daratan yang kecil-kecil tadi. Apakah ini tercipta tanpa ada yang menciptakan? Eh, ditanya. Nah, ataukah mereka yang menciptakannya? Amhumul khalikun. Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Allah ingatkan. Luar biasa. Makhluk yang luas itu, yang besar itu. La yukin. Itu mereka tidak yakin. Kita alasan sana. Maka la syairu, fi kulli syai'in lahu ayatun. dulu ala annahu wahidu. Dan pada segala sesuatu yang ada ini, semuanya bukti tadulu annahu ala annahu wahidun ya semuanya menunjukkan bahwasanya Allah adalah sesembahan satu Allah adalah sang pencipta dialah satu-satunya zat yang penuh kesempurnaan memiliki sifat kesempurnaan sifat kemuliaan pencipta dan ini salah satunya sifat yang hanya milik Allah SWT secara sempurna nah sudah berapa menit pembahasannya Baru? Tiga menit. Nah, tiga satu menit. Ya, nah. Gimana, sanggup lanjut? Lanjut. Wah. Nah, kesempatan enggak? Lanjut. Nah. Lama kana labuda menjawab jawabi hakikah itu Itrabaha ulai mukiruna liwujudil khaliki fi ajwibatihi. Lama kana la buddha menjawab hadhil haqiqah. Tatkala kenyataan yang ada ini. Alam semesta yang luar biasa itu. Nah, bagaimana luasnya dunia ini ya. Makhluk-makhluk Allah yang luar biasa tadi. Nah, juga makhluk yang di laut, makhluk yang kecil, nggak bisa dilihat dengan mata kita. Ini perlu dijauh. Nah, ilmu ilmu mukiruna liwujudil Khaliki di ajubatim. Maka orang-orang yang mengkari tentang keberadaan sang cipta Allah, mereka bingung dalam jawabnya. Gimana ya? Mereka buat-buat jawaban yang asal. Terus siapa yang ciptakannya? Nah, mereka pun goncang dalam menjawabnya. Kan menentang tadi. Iya. Hakikatnya mudah. Pasti ada yang ciptakan. Nah, ada yang buat. Nah, ada yang wujudkannya. mewujudkannya. ratanya kulun hadal alamu wujidah natijatan di tabi'ah. Kadang mereka mengatakan hadal alamu wujidah natijatan di tabi'ah. Alam semesta ini terwujud karena hasil tabi'ah. <clears throat> proses alam. Ya. Alam semesta terjadi karena proses alam. Siapa yang bikin prosesnya? Nah, ini pokoknya mereka jawab karena proses alam. Salah jawab dengan jawaban yang ilmiah. Nah, alati hiya ibaratun an dzatil asya'i minan nabati wal hayawan wal jamadat. Yang mana Atabiah tadi istilah atau ungkapan untuk menunjukkan zatul asyaf, Zatnya segala sesuatu. Entah itu tumbuhan, hewan, wal dan dan benar-benar mati ya. Nah, nah alam ya kan? Baik itu masuk padanya tumbuhan, hewan, segalanya. Nah, hadilah kainat indahum ya tabiat. Nah, sekarang yang satu ini, yang ada ini, ya menurut mereka, ya inilah alam. Proses alam. Oh ya, leti ya, aujadat, aujadat nafsah. Mereka lah yang menciptakan dirinya sendiri. Nah, ini jawaban mereka. Mereka yang menciptakan diri mereka sendiri. Dari nggak ada, ada. Masuk akal nggak ya? Nanti akan dibantah dengan saya pausa. Nah, dari nggak ada, ada. Mereka menciptakan mereka sendiri. Nah. Au yakulun atau mereka mengatakan ya ibaratun an sifatil asya wa khasasi wa isiha wa khasaisiha. Nah, ya ibaratun an sifatil asya wa khasaisiha min hararatin wa murudatin wa rutubatin wa yabusatin wa malasatin mulusa wa khushuna. Nah, wa hadhihi al-qabiliyat min harakatin wa sukunin wa numuwin wa tazawudin tawaludin hadhihi sifat. Wa hadhihi al-qabiliyat هي الطبيعة بزعمهم وهي التي أوجدت الأشياء أوجدت الأشياء Nah, atau mereka mengatakan ya ibaratun an sifatil asya. Atau nah, alam ini adalah ungkapan untuk menjelaskan tentang sifat sesuatu. Sifat sesuatu. Dan karakteristiknya, kosa isi berupa sifat panas, haror, umuruda, dingin, rutuba. Nah dengan rutop basah. Nah, rutop apa ini? Kurma segar, kurma basah. Kalau tamar, kurma kering. Eh. Nah, lembab. Ya busa, kering, pembalasan, atau mulusa. Tahu mulus? Licin, halus, mulus. Nah, ini sebenarnya searab ya. Nah, mulus itu dari bahasa Malas atau mulus. Mulus. Nah, halus. Wa khusyuna ya kasar. Wa hadhihi al-qabili wa hadhihi qabiliyat bi harakatin wa sukunin wa numuwin wa tazawujin wa tawalud. Kemampuan ini kata beliau Nah, kemampuan seperti tadi. Sifat yang menimbulkan suatu apa ya? Sifat panas, dingin, dan semisalnya tadi adalah suatu kemampuan. Nah, suatu kemampuan. Nah, berupa gerakan atau diam, wanumuin, nah, berkembang biak, tazawudin tawal, watawalud, nah, bereproduksi, hadis sifat, semuanya sifat. Wahazil qabiliyat. Dan ini adalah kemampuan ya tabiah. Kemampuan ini adalah merupakan proses alami. Ya tabiah bisa menurut mereka. Wahyalati aujadat al-asya. Ah, sifat kemampuan inilah yang menciptakan sesuatu. Nah, ini alasan-alasan mereka yang mereka anggap soal ilmiah. Ini menciptakan sesuatu. Nah, di sini baru dibantah oleh Syekh Soleh al fuzan Hafizahullah Ta'ala. Nah, lanjut. Lanjut harusnya ya. <laughs> Gantung nih kalau lanjut. Nah, sebentar. <clears throat> Kemudian Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizullah membantah. Nah, inilah ya. Kadang ahli filsafat mereka dengan akal-akal mereka membuat satu yang pada hakikatnya bertolak belakang dengan syariat ya. Penentangan terhadap syariat, upaya mereka menolak keberadaan oleh Abdillah, keberadaan Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta ini yang satu ungkapan-ungkapan selala ilmiah. Ya. Orang-orang filsuf ya. Orang-orang ateis. Nah. Oleh lebih. Maka Syekh Salih Fauzan Hafizullah membantah ucapan mereka. Wazakulun batilun ala kilal itibarain. Ucapan ini adalah ucapan batil. Baik kedua istilah-istilah tadi. Ungkapan tadi. Keduanya batil. Nah, li'anna tabi'ata bi'tibaril awal al-hadi qawlihim takunu khaliqatan wa makhluqah. Nah, li'anna tabi'ah ah, proses alam alamiah. Nah, kata mereka, bi'tibaril awal dengan istilah mereka yang pertama tadi al-hadi qawlihim dengan penjabaran definisi mereka tadi takunu khaliqatan wa makhluqatan. Ya, otomatisnya dia Sang pencipta itu adalah makhluk. Nah, ya, ya yang ciptakan dirinya sendiri. Makhluk adalah sang pencipta. Nah, ya, waliyahbillah. Waliyahbillah. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amma kulun. Nah, nah, sangat jauh ya. Nah, Kalau andu, kalau katil am, wa kalau katil Semak, maka bumi menciptakan bumi sendiri, langit menciptakan langit. Manusia menciptakan manusia. Ya. Alhamdulillah. Wakaza, wakaza. Inilah kebetulan. Ada mustahil. Ya tentunya mustahil. Enggak mungkin ya. Langit menciptakan langit sendiri. Bumi menciptakan bumi. Iya. Adanya bumi ini akan punah, binasa. Nah, masuk langit. Akan sirna. Kalau seperti itu ya nggak akan pernah sirna. Ciptakan lagi kan? Nah, nah akan menunjukkan bagaimana kondisi bumi, bahkan ilmuwan sendiri menunjukkan masa bumi. Nah, dengan kondisi lingkungan, eksploitasi alam. Nah, baik dari buminya kekayaan alam ataupun hutan-hutan yang ada. Pembabatan, pembakaran. Maka mereka mengatakan, oh, kalau seperti ini, ya jantung dunia, paru-paru dunia ini habis. Diperkirakan ya, akan punah. Kalau kekurangan oksigen dan semisal. Nah, ya akan adanya bumi ini. Seperti itu pun mau punah. Kenapa nggak dia menciptakan dirinya lagi? Nah, langit demikian. Nah, nah, nanti akan ada penjelasan ini. Bagaimana Allah menjaga alam semesta ini? Satu hal saja kalau Allah tidak menjaganya. Contohnya kayak atmosfer. Bumi ini tidak Allah lapisi dengan perlindungan. Misal atmosfer, ada asteroid Nah. Iya. Pak Suid. Nah. Iya. Benda-benda dari alam ya. Dari luar bumi. Entah itu meteor, bintang, segala macam. Mau hantam bumi. Bisa terjadi yang namanya kiamat ya. Nah. Termasuk juga rotasi matahari kalau tidak Allah jaga, udah kemana-mana. Karena Nabrak mana, nabrak sana. Allah perintahkan, berputar di atas poros. Teratur ya. Nah, meskipun ada saatnya nanti. Dia akan terbit di arah Arabah. Kalau tidak seperti itu, atau diam saja matahari. Diam saja, bisa diam juga. Panas terus. Terbakar. Kita merasakan siangnya aja itu bagaimana? Lumayan tersiksa. Yang berapa jam aja? Daerah yang dingin, dingin aja. Berat juga. Ya. Hampir tidak ada kehidupan. Bagaimana kesinambungan? Allah jaga. Allah atur alam semesta ini. Nah, adanya makhluk guna. Ini makhluk menciptakan dirinya sendiri. Nah, hal mustahil. Ini mustahil وإذا كان صدور الخلق عن طبيعة بهذا اعتبار مستحيلا Nah, apabila munculnya makhluk. Nah, ciptaan makhluk an tabiati dengan ya dinyatakan proses alam. Bihadza itibar dengan istilah-istilah mereka ini mustahil. Fastihalatu fastihalatuhu bi'tibar tsani asyadu istihalah. Mustahilan. Nah, mustahilan. Nah, proses penciptaan dengan definisi mereka, ungkapan istilah mereka yang kedua tadi, lebih mustahil lagi, lebih parah lagi. Sifat, sifat kemampuan, sifat ini. Panas, ini menciptakan alam semesta. Nah, dia bantah. Liannahu idza ajizat zatu syai' an khalqihi fa ajizat sifatu imma bil aula, imma bil ula. Karena kata beliau, kalau sesuatu zat ya, suatu yang memiliki sifat tadi. Pemilik sifat ini nggak mampu dia menciptakan sesuatu seperti tadi. Alam bumi menciptakan dirinya sendiri. Bumi menciptakan bumi. hanya bumi pun Langit menciptakan langit. Nah, ya, oleh Allah. Nah, itu saja nggak mampu. pak sifatuhu mimma bil ula. Kemampuan sifat untuk menciptakan ya lebih lagi. Nah, min babil aula. Li'anna wujuda sifati murtabatun bil mawsufi alladhi taqumu bih. Nah, karena keberadaan sifat tadi ya dia murtabat, irtibat. Dia tergantung dengan si pemilik sifat tadi. Nah, yang dengan yang dengannya baru sifat dari muncul. Nah, ini nggak ada pemiliknya, tidak ada. Nah, pemilik sifat ini kok bisa menciptakan? Nah, ya. Bereproduksi. Gimana dia mau reproduksi? <laughs> Tidak ada prosesnya ya. Nah, walaikumsalam. Nah, rasa panas dan dingin. Ya tentunya ada ada pematiknya ya, api. Ya, ada wujud makhluk, ada bendanya. Di piringan itu kayak gimana? Nah, pasti di sana ada proses, ada sesuatu yang yang menyebabkan munculnya sifat tadi. Nah, bagaimana takhluku takhluku wahyamu Bagaimana dia menciptakan Naam al-mausufnya sesuatu milik sifat. Jadi dalam keadaan dia butuh dengan sifat tersebut. Nah, dia butuh dengan sifat itu baru muncul. Wa idza sabata bil burhan hudusul mausub lazimah hudusus sifat. Apabila memang telah nyata secara bukti adanya keberadaan benda tadi, sesuatu yang pemilik sifat tadi baru muncul sifat. Nah, ini ungkapan demikian ya. Selalu dipahami? Nah, ya. Seperti sebagai contoh tadi ya. Mau panas ya, muncul panas ya, tentunya harus ada kompor. Kompor gas, nggak mungkin muncul api sendiri tanpa ada ini apa? Pematiknya ya, kompornya. Nah, apabila sudah ada, ya semisal kompor tadi baru termasuk dingin, AC. Nah, perkembangbiakan ya, tentunya ada. Ada proses di sana. Nah, dan yang semisalnya. Nah. Waidon, nah. nah. Ini masih ada ya. Ini masih berlanjut. Ada bantahan, ada pemahaman juga. Ah, ya, masih tamat. Waidon, atulah syu'urulah. Fahya alatun mahduh. Pakai fata suruh anha al-af'alul azimatul latihya. hiya ibda wal itkon. fi nihayatil hikmah Wafi itu i'tibat. Nah, oke, waidon oh ya, dan juga ya untuk ketahui. Nah, ya tentunya sudah kita ketahui. Tapi itulah syurolah. Alam ini nggak punya perasaan. Nah, iya, dia tidak memiliki perasaan, tidak memiliki, iya, ya seperti manusia tidak ya. Alam semesta atau sesuatu tadi ya, tidak memiliki perasaan, Fahi alatul mahadur. Dia punya, dia cuma sekedar alat. Bagaimana muncul darinya? Apa ahlul azimati? Alatihya, figuatil ibda wal iskon. Bagaimana? Dengan sebab dia bisa muncul af'alul azim. Perbuatan yang besar. Alati figo figoyatil ibda. Nah, yang, mata, yang mana padanya? Muncul padanya figo goyatul ibda. Puncak penciptaan. Iya, kesempurnaan. Nah, ya alam dia. Ya benda seperti ini, bagaimana dia bisa memunculkan bagaimana kesempurnaan penciptaan tadi? Nah, mereka hanyalah produk ya, makhluk penciptaan. Nah, dan juga puncak al itqon kesempurnaan ciptaan tadi. Finihayat hikmah. Nah, ke dalam hikmah, luar biasa hikmah dari apa yang Allah ciptakan tadi. Teraturan. Nah, ini. Sebagaimana teraturnya tadi? Rotasi. Langit apa? Pergantian jam. Nah, meskipun Allah maha mampu. Ada saatnya Allah tahan. Nah, pernah terjadi zaman Rasul. Nabi Umar. Yang Allah menahan yang Nabi tadi minta agar Allah tahan mataharinya untuk terus berjaya. Jadi secara secara tabiinya bagaimana keteraturannya? Sehari 24 jam. Tidak molor ya. Jadi 25 jam. Atau tidak tidak kesempatan. Sehari jadi 20 jam saja. Ini teratur. Nah, alam betulnya. Puncak dan hikmah. Ghaitul irtibat semuanya nah, penuh dengan puncak ke, ke keterkaitan, senambungan. Dikatakan, nah, kesimbangan ekosistem. Nah, saling ketergantungan. Nah, pembuahan atau burung butuh dengan makanan yang di pohon. Nah, kotoran burung dibutuhkan oleh pohon itu sendiri, tanaman. Demikian juga segala yang kita terkait makhluk-makhluk yang ada. Demikian. Baik dari sisi satu wujud makhluk saja. Harus ciptakan dengan kesempurnaan. Gajah. Yang tanpa leher. Badan yang besar. Bagaimana dia mau manggil? makanan di bawahnya. Kalau kasih belalai. Ya, kasih belalai. Kalau nggak ada belalai gimana dia? Akhirnya badannya mau turun, naik turun ya. Sulit dia. Allah kasih gading juga untuk bisa mengangkat. Ya, karena dia tidak seperti kakinya tidak seperti karena lurus saja dia. Datar. Setiap makhluk secara sempurna. Nah, kerah ya. Nah, berhubung dia makhluk yang suka berkayu, cari makanan di pohon, kakinya nggak sama dengan kita. Nah, kakinya juga bisa menggenggam, ya kan? Itu bisa berkelahi. Gantung kakak, eh, anak. Nah, hampir semua penciptaan makhluk termasuk kita ya penuh dengan kesempurnaan keseimbangan itu Kenapa tidak mengarah ke atas? Kalau hujan masuk air ya. Nah, ada alis. Kenapa pakai alis di sini? Supaya nggak masuk keringat ke mata. Ada bulu mata. Bahkan sampai pun dibahas oleh Imam Qayyim sampai pun kotoran telinga. Ada maksud untuk melindungi agar hewan nggak bisa masuk. Sampai pun dibahas dengan ilmuwan dari perkara yang terkecil dalam tubuh manusia. Penuh keseimbangan, penuh kesempurnaan. Tidak bisa ditiru. Mereka buat robot. Kaku. Nah, ini makhluk Allah. Bagaimana makhluk bisa menciptakan seperti itu? Ya. Nah, Nah, masih ada lagi beberapa istilah-istilah naam terkait upaya penolakan sekelompok orang akan keberadaan sang pencipta. al di antaranya. Nah, dan juga disebutkan bantahan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan. Nah, ya saja berhubung sudah sudah berapa, berjalan berapa menit? 50 menit, ya 50 menit. Nah, terkait kajian ini mungkin kita cukupkan dahulu ya. Nah, memang <clears throat> lumayan ya untuk bahasanya ini Fauzan lumayan bahasanya bahasa kekinian, ya, bahasa yang dipahami. Um, ya mudah-mudahan kita semua juga bisa memahami dengan baik terkait penjelasan beliau. Dan demikianlah ya. Bagaimanapun mana <clears throat> dari keadaan orang-orang yang di luar sana, orang-orang yang tidak dan yang semisalnya yang na'udillah mereka berupaya menolak keberadaan sang cipta dan seolah-olah memberikan ungkapan-ungkapan yang ilmiah nah, seolah-olah ilmiah tapi hakikatnya nah teori-teori yang mereka lakukan itu tidak dasar ilmu nah tidak dasar ilmu segala macam teori yang mereka tentang ya dan ini sekedar dugaan dan bisa dibantah secara dalil akal itu sendiri bukan secara nas Al-Quran ataupun hadis. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas kita kaji pada pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik atas kekurangan. Ana mohon maaf pada Allah SWT. Ana mohon ampun. Ana akhiri subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته